Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ahkamul fa'ili al-awwalu ar-raf'u al-thani wujubu ta'akhurihi an rafi'ihi Al-thalithu wujubu dzikrihi li'annahu umdatun. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai fa'il. Kemudian beliau masuk ke dalam subbab mengenai ahkamul fa'ili, yaitu mengenai hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Al-awwalu ar-raf'u. Hukum yang pertama itu bahwa fa'il itu selalu rafa. Kemudian athani, hukum yang kedua itu adalah wujubu ta'akhurihi an rafi'ihi. Wajibnya fa'il itu diletakkan setelah sesuatu yang merofakkannya. Ya, misalkan fi'il. Artinya fa'il itu harus selalu berada setelah fi'il. Al-thalithu, kemudian yang ketiga, wujubu dzikrihi li'annahu umdatun. Bahwa fa'il itu wajib disebutkan. Mengapa? Karena yang namanya fa'il itu adalah umdah. Ya, dalam sebuah jumlah, fa'il itu adalah umdah, sesuatu yang pokok, suatu pondasi yang wajib disebutkan. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-226 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in dhahar fahuwa wa illa fa dhamirun istatar dan setelah fi'il itu ada suatu kata, ya maka itu disebut sebagai fa'il. Fa'in zoharo fahwa. Ya, kalau kata setelah fi'il tersebut itu zohar, sesuatu kata yang memang tampak, maka kata itulah fa'ilnya. Wa illa Akan tetapi jika tidak ada kata yang memang tampak secara zahir setelah fi'il tersebut, maka fa'ilnya adalah domirunistatar, yaitu domir yang mustatir. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini. Beliau mengatakan lil fa'ili sab'atu ahkamin fa'il itu memiliki tujuh hukum yang berlaku baginya. al awalu ar-raf'u. Hukum yang pertama itu bahwa fa'il itu selalu rafa'. Wahada mustafadun min qawlihi kamarfu'ai ata ila akhirihi. Dan hukum ini bahwa fa'il itu selalu rafa' itu dapat dipahami atau dapat diambil faidahnya dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala kamarfu ayata ya kemudian zaidun muniron wajahuhu ni'mal fata yaitu bait yang sebelumnya bait ke 225 maka di situ dijelaskan ada kata marfu di situ maka itu dapat dipahami bahwa fa'il itu selalu rofa. Kemudian beliau melanjutkan wa qad yujarrul fa'ilu lafzan bi idhafatil masdari ilaihi. Dan terkadang fa'il itu dimajarurkan secara lafat. Bi idhafatil masdari ilaihi. Dengan mengidofahkan masdar kepada fa'il tersebut. Jadi karena kedudukan fa'ilnya itu menjadi mudhaf ilaihi, maka dia itu datang dalam keadaan majrur secara lafadznya. Nahwu contohnya sarroni ihtiramu Khalidin abahu. Sarroni ihtiramu Khalidin abahu. Perbuatan Khalid yang memuliakan ayahnya itu membuat saya senang. Maka di sini di mana syahidnya yaitu ihtiramu Khalidin abahu. Ihtiramu Khalidin abahu. Khalid memuliakan ayahnya. Maka kita lihat di sini ada masdar yaitu ihtiramu. Itu masdar dari ihtaroma. Maka asalnya itu adalah ihtaroma Khalidun abahu. Ya, Khalid memuliakan ayahnya. Namun di sini secara lafat itu diidofahkan menjadi ihtiramu Khalidin abahu. Maka di sini Khalidin itu adalah uh, fa'il bagi ihtiramu, tetapi secara lafat dia itu majerur karena dia menjadi mudhaf ilaihi. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-251 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaula taf'ullahi nasa, ya walaula taf'ullahi nasa seandainya Allah tidak ya, menolak ya, keganasan dari sebagian umat manusia. Maka di sini daf'u itu adalah masdar. Kemudian lafdul jalalah Allah itu menjadi mudhaf ilaihi bagi daf'u tersebut. Maka secara lafad dia itu majrur. Akan tetapi dia merupakan fa'il dari masdar daf'u tersebut sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Taqaddama i'rabu hadhil ayati fi akhiril mubtada'i wal khabari. Telah berlalu penjelasan mengenai yang i'rab dari ayat ini pada akhir bab mubtada' dan khabar. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian au biharfi jarrin zaidin. Ya, atau terkadang fa'il itu dapat datang dalam keadaan majerur secara lafat dengan tambahan huruf jar zaid. Ya, dengan tambahan huruf jar zaid. Tambahan. Jadi fa'il itu dalam atau dapat datang dalam keadaan majrur secara lafat, itu pertama diidofahkan kepada masdar, yang kedua itu karena adanya huruf jar tambahan. Nahwu contohnya kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Maka di sini atau kita lihat catatan kaki terkait dengan ucapan ini. I'lam, ketahuilah, anna rajiha fi kafa annaha fi'lun. Ketahuilah bahwa menurut pendapat yang rajih yang kuat, bahwa kafa itu adalah fi'il wa fa'iluha bilba bil ba'iz zaidati dan fa'il bagi kafa itu majarur dengan adanya huruf ba ya huruf ba tambahan tadi dikatakan kafa bil mauti ya berarti secara makna kafal mautu maka dia majarur karena adanya huruf tambahan ba untuk apa Litaukidi untuk menekankan makna. Wahadihi ziyadatun muttaridatun. Dan bak tambahan ini itu merupakan tambahan yang ya dapat diperlakukan terus-menerus. Ya, artinya dapat dikiaskan. Ini menunjukkan bahwa dalam banyak tempat itu fa'il bagi kafa itu datang bersama huruf jarba. Wa qad jaa'a fa'ilu kafa fil Qur'ani majruran bil ba'iz zaidati littauqidi. Dan sungguh fa'il bagi kafa itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam keadaan majrur dengan huruf ba tambahan untuk penekanan. Ma'ada Qaulahu ta'ala wa kafallahu al-mu'minina al-qitala. Jadi mayoritas di dalam ayat Al-Quran, itu fa'il bagi kafa, itu datang dalam bentuk majerur, ya datang dalam bentuk majerur karena huruf bak tambahan, yang tujuannya itu adalah untuk mentaukit. Ya, ada qawlahu ta'ala, yang melainkan pada, atau kecuali pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-25 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kafallahul mu'mininal qitala." Dan ya Allah menghindarkan ya orang-orang beriman dari peperangan. Maka perhatikan di sini fa'il bagi kafa itu adalah lafdzul jalalah Allah yang datang dalam keadaan marfu dia tidak datang bersama dengan huruf ba. Maka di sini ya, perkecualian, artinya mayoritas datang bersama ba, tapi di ayat ini itu datang eh, tanpa huruf ba. Nah, kemudian ini ada perkara yang penting. Wa qad dzakarna fi mawadhi'a mutaqaddimatin annahu yuqalu fi i'rabiz zaidi fil qur'ani zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Nah, ini catatan yang sangat penting. Dan sungguh telah kami sebutkan pada tempat-tempat yang telah berlalu annahu yuqalu fi i'rabil i'rabiz zaidi fil qur'ani ya bahwa dikatakan untuk i'rab bagi huruf tambahan di dalam Al-Quran, itu apa? Disebutkan zaidun i'roban mu'akkidun ma'nan. Ya, i'robnya bahwa huruf tersebut, itu secara i'rob, itu huruf tambahan. Namun secara makna itu adalah mu'akkid, sesuatu yang menekankan. Ya. Mengapa eh, harus di seperti itu atau harus disebutkan seperti itu? Nah, ini ada penjelasannya. Wa qad dzakara Ibnu Hisyamin fi qawaidil i'rab. Dan sungguh Ibnu hisyam rahimahullahu taala telah mengatakan dalam kitab beliau Qawaidul I'rab. Safhata thamanin wa mi'atin pada halaman 108. Apa yang beliau katakan annahu yanbaghi lil mu'ribi an yatajannaba an yaqula fi harfin fi kitabillahi ta'ala innahu zaitun. Ya, faedah yang sangat bagus. Bahwa seorang mu'rib, seseorang yang melakukan i'rab pada ayat Al-Quran, itu hendaknya menghindari atau menjauhi menyebutkan suatu huruf dalam Al-Quran bahwa huruf tersebut itu adalah huruf tambahan. Ya, walaupun secara i'rab, secara hukum i'rab itu biasa disebutkan bahwa ini huruf tambahan. Tapi ketika itu berhubungan dengan ayat Al-Qur'an itu harus dihindari, ya harus dijauhi mengatakan bahwa huruf tersebut adalah huruf tambahan. Mengapa? Li'anna zaida alladhi la ma'na lahu. Karena yang namanya huruf tambahan itu adalah sesuatu yang tidak ada maknanya, ya hanya didatangkan sebagai tambahan. Wa kalamullahi munazzahun an dzalika. Ya, padahal firman Allah Subhanahu wa taala itu suci dari perkara yang tidak ada maknanya. Kita harus meyakini bahwa setiap huruf yang datang dalam Al-Qur'an itu didatangkan dengan maksud. Tidak mungkin ada huruf dalam Al-Quran yang hanya merupakan tambahan saja. Ya, ini adab kita kepada kalamullah. Ya, maka khusus untuk Al-Quran ketika ada huruf jar tambahan dikatakan eh, zaidun i'roban mu'akidun ma'nan. Bahwa itu secara i'rob itu huruf tambahan, tapi secara makna itu adalah penguat. Ya, sesuatu yang menekankan. Wanzur dan ini juga dapat dilihat pada Al-Burhanu fi Ulumil Qur'ani. Ya, kitab dari Az-Zarkashi rahimahullahu taala Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama Safhata Khamsin wa Thalathi Mi'atin pada halaman 305. Kita kembali ke atas. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-19. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma ja'ana min bashir. Ya, tidak ada yang datang kepada kami, ya baik seorang pembawa berita gembira sampai di situ ya. Maka di sini uh, ada maja'ana min basyirin. Maka bagaimana i'rabnya? Famin harfu jarrin zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Ya, ini yang kita bahas tadi. Maka huruf jar min di situ itu adalah huruf jar tambahan secara i'rab. Namun secara makna itu adalah muakkid, sesuatu yang menekankan. Wa dan lafat bashirin fa'ilun marfu'un. Itu adalah fa'il yang marfu'. Jadi walaupun secara lafat itu majerur, tetapi di Eropnya sebagai marfu'. Kemudian bagaimana penjelasannya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dan tanda rafa'nya itu adalah dhammah yang diperkirakan mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarriz zaidi. Dan yang menghalangi munculnya dhammah tersebut itu adalah sibuknya kedudukan lafat basyirin dengan harokat huruf jar tambahan. Karena setiap isim kalau kedatangan huruf jar ya pasti dia akan majerur, ya sibuk majerur. Ya, tetapi dia itu sebetulnya tetap fa'il yang marfu. Kemudian wa qauluhu ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman hayhata hayhata lima tu'adun Ya sungguh jauh jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian tersebut fama fa'ilun. Maka ma yang ada pada ayat tersebut itu adalah fa'il. Wallamu kama taqaddama. Kemudian lam yang ada kan lima tu'adun. Lam yang ada di situ penjelasannya seperti yang sebelumnya. Bahwa itu adalah huruf jar tambahan secara i'rob. Tetapi uh, secara makna itu adalah mu'akid untuk menekankan. Kemudian kita masuk ke hukum kedua, al tsani, hukum yang kedua. Annal fa'ila yata'akhkharu an rafi'ihi. Bahwa fa'il itu diletakkan setelah suatu kata yang merofakkannya. Jadi yang namanya fa'il itu harus datang setelah perofaknya. Apa itu perofak? Sesuatu yang merofakkan. Wahuwal fi'lu au shibahuhu yaitu fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maka perhatikan dalam ayat tersebut bahwa fa'il yaitu lafat al-mu'minuna itu datang setelah perofaknya. Perofaknya apa? Yaitu fi'il aflaha. Ya maka ini hukum yang kedua bahwa yang namanya fa'il harus datang setelah perofaknya. Dalam hal ini adalah fi'il. Wala yajuzu taqdimuhu alaihi. Dan tidak boleh fa'il itu didahulukan dari profaknya atau dari fi'il mudahnya. Tidak boleh fa'il itu datang sebelum fi'il. Fa'in kutima soro mubetadaan. Karena kalau fa'il itu didahulukan, maka fa'il itu jadi mubetada. Contohnya di sini. Kalau al-mu'minuna didahulukan menjadi al-mu'minuna aflaha, maka al-mu'minuna itu menjadi mubtada. Khobarnya adalah jumlah aflaha. Ya, kemudian wal fi'lu ba'dahu rafi'un li dhamirin mustatirin. Ya, kalau misalnya al-mu'minuna aflaha, maka fi'il yang datang setelahnya yaitu aflaha itu merofakkan domir mustatir. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-67, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu ya'simuka minan nas. Ya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Ya, maka apa syahid dari ayat ini? Fafa'ilu ya'simu domirun mustatirun. Maka fa'il bagi uh, fi'il ya'simu di sini itu adalah domir mustatir. Maka lafdul jalalah Allah itu menjadi mubtada. Kemudian khobarnya itu adalah jumlah ya'simuka. Dan apa fa'il bagi ya'simu di sini? Itu adalah domir mustatir yang takdirnya huwa. Kemudian ausara fa'ilan li fi'lin mahdzufin ya atau bisa jadi itu nanti akan menjadi fa'il bagi e, fi'il yang dihapus. Jadi ini adalah salah satu kemungkinan i'rab jika fa'il atau isim itu diletakkan di awal. Ada kemungkinan dia menjadi fa'il bagi fi'il yang dihapus. Ya ini takdir berarti. Ada takdir, ada perkiraan dalam i'rab tersebut. Fi nahwi qawlihi ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke 6. Eh, Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa in ahadum minal musyriki nastajaroka fa'ajir. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik tersebut meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Maka perhatikan di situ setelah in itu ada ahadun. Ya ahadun itu isim yang marfu. Nah, di sini memungkinkan atau Eh, para ulama itu mengi'rab ahadun di sini itu sebagai fa'il. Fa'il bagi fi'il yang dihapus. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat catatan kaki. Ahadun fa'ilun li fi'lin mahdzufin yufassiruhu al-madhkuru. Maka lafat ahadun itu adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Nah, kita tahu dari mana fiil yang dihapus tersebut itu ditafsirkan dari fiil yang disebutkan. Yaitu apa? Istajaro. Ya, istajaro. Maka takdirnya wa in istajaro ahadun minal musyrikina istajaroka fa'ajirhu. Ya. Wa hadza ala ra'yi man yaqulu inna adawati syarti la yaliha illal fi'lu. Dan yang mengi'rob ahadun sebagai fa'il, itu adalah pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa perangkat-perangkat syarat itu hanya diikuti oleh fi'il. Artinya apa? Setelah perangkat-perangkat syarat, itu hanya boleh ada fi'il. Ya, tidak boleh diikuti dengan yang lain. Walqa ilu bidzalika al-basriyuna wal kufiyuna. Dan para ulama nahwu yang berpendapat seperti ini itu adalah para ulama nahwu dari dua madhab besar yaitu madhab Kufah dan Basrah mengatakan bahwa setelah perangkat syarat itu harus fiil tidak boleh yang lainnya. Ini ada perbeda ada perbedaan lakinnal basriyina yuqattiruna fi'lan mahdhufan. Kalau para ulama Basrah itu mentakdirkan ada fiil yang dihapus. Ya, tadi in ahadun, nah itu ditakdirkan ada fiil yang dihapus. Ahadun adalah fa'il bagi fiil yang dihapus tersebut. Wal kufiyuna yakuluna. akan tetapi para ulama Kufah itu mengatakan inna hadalisma isma fa'ilun lil fi'lil madhkuri. Ya bahwa isim tersebut itu adalah fa'il bagi fi'il yang disebutkan. Ya berarti istajaro yang datang setelahnya. Ya, kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya. Fala hadfa indahum Ya, maka menurut para ulama Kufah, itu tidak ada penghapusan dalam ayat tersebut. Ya, ini perbedaan pendapat dalam mengi'rab. Wa qala Abul Hasani Al-Akhfashu dan berkata Abul Hasan Al-Akhfash rahimahullahu taala, "Inna hadha lisma mubtada'un fala hadfa 'indahu." Ya, beliau mendatangkan i'rab yang lain bahwa isim tersebut ya tadi misalnya in ahadun ya, itu isim tersebut adalah mubtada maka tidak ada ya, penghapusan dalam uh, contoh tersebut wa hadza ma yabduli ra'yun jayyidun dan pendapat ini pendapatnya al-akhfash ini itu sebagaimana yang tampak bagi saya yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu merupakan pendapat yang ya baik yang dapat diterima. Mengapa yu'ayyiduhu zahirul Qur'ani fi ayatin katsiratin? Ya karena ini dikuatkan oleh ayat yang tampak zahir di dalam Al-Qur'an dan ayatnya itu ada banyak jadi di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak ya setelah adat syarat kemudian datang isim ya kemudian e, bisa di Arab seperti ini. Ya fi ayatin ka ayatin katsiratin dalam ayat-ayat yang banyak itu di mana saja kama fi suratil fitori sebagaimana dalam surat alin infitor Ya, kita tahu bahwa idza sama'un fatarat. Ya idza sama'un fatarat. Maka itu ada as-sama'u yang datang setelah adat syarat yaitu idza. Matakwiri ya, dan juga dalam surat At-Takwir kita tahu juga idza syamsu kuwirat. Kemudian wal mursalati ya dalam surat Al-Mursalat kita tahu juga dalam surat Al-Mursalat itu eh, faidan nujumu tumisat. Ya, faidan nujumu tumisat wa idas sama'u furijat wa idal jibalu nusifat. Nah, itu juga eh, setelah ada syarat ada isim. Kemudian wa walin syiqaqi dalam surat Al-Insyiqaq. Ya, di situ juga ada idza sama'un syaqqat. Maka pada ayat-ayat pada surat-surat tersebut itu menunjukkan atau menguatkan pendapat tersebut menurut beliau. Wa ghairiha dan juga pada ayat-ayat yang lain. Wala da'iya diri maka tidak ada keperluan bagi kita untuk melakukan takdir tadi. Misalnya ada fiil yang dihapus, kemudian itu menjadi fa'il bagi fiil yang dihapus dan seterusnya. Ya menurut beliau fal uslubu jamilun. Maka susunannya itu sebetulnya atau gaya bahasanya sudah indah. Wal i'rabu salimun dan i'rabnya juga lebih selamat. Karena i'rab yang paling selamat itu yang terbebas dari takdir. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian kita kembali ke atas Wahada makna qawlihi, dan ini merupakan maksud atau makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ba'da fi'lin fa'ilun. Ya, dan setelah fi'il, itu adalah fa'il. Ai, maksudnya, innal fa'ila buddha an yakuna ba'dal fi'li. Bahwa yang namanya fa'il itu pasti terletak setelah fi'il fala yataqaddamu alaihi. Maka fa'il itu tidak boleh didahulukan dari fi'il. Kemudian kita masuk ke hukum yang ketiga, al-hukmu tsalitsu hukum yang ketiga bagi fa'il, annal fa'ila la budda minhu li fi'lin qusida bihil isnadu. Bahwa fa'il itu harus ada, ya, harus ada, harus disebutkan bagi fi'il yang dimaksudkan untuk susunan isnat, Jadi fi'il tersebut dimaksudkan untuk isnat, artinya disandarkan kepada sesuatu. Ya, kita tahu bahwa dalam susunan isnat itu paling tidak harus ada musnat dan musnat ilaihi. Ini sering dibahas dalam pembahasan balaghah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini hunaka ya di uh, ya secara umum di sana itu af'alun la tahtaju ila fa'ilin. Ya. Walaupun tadi dikatakan bahwa uh, fiil itu harus memiliki fa'il. Nah, kenapa ditambahkan uh, tadi koid ya? Hmm. Ditambahkan keterangan atau syarat pengikat bahwa untuk fiil yang dimaksudkan untuk isnat Karena ternyata ada fiil-fiil yang tidak memerlukan fa'il. Ya. Apa contohnya? Minha di antara fiil-fiil yang tidak memerlukan fa'il tersebut itu adalah al-af'alul lati ittasalat bi akhiriha fatu. Jadi di antara fiil yang tidak memerlukan fa'il itu adalah fiil-fiil yang di akhirnya itu bersambung dengan ma. Ma apa itu? Ma al-kafah. Ya, ma al-kafah. kalau ma ma al-kafah kafah itu bersambung dengan suatu, ya maka sudah cukup. Ya, dia menghalangi dari beramal atau kebutuhannya. Seperti innama ya. Nah, kalau di sini apa? Nahwu contohnya Tolama, ya tolama itu selama, atau kolama ya kolama itu jarang. Maka tola dan kolla itu fi'il. Tetapi karena kemasukan ma di situ, maka dia tidak lagi membutuhkan fa'il. Aqulu, engkau mengatakan, kolama tastami'ul mar'atun nasihata qallama tastami'ul mar'atun nasihata. Jarang sekali para wanita itu mau mendengarkan nasihat. Ya, maka qallama di sini ya sudah di situ saja. Tidak memerlukan fa'il. Kemudian setelah itu datang jumlah tastami'ul mar'atun nasihata. Faqallama kafatun wa makfufatun maka kol lama di sini ya sudah cukup dengan susunan itu. Ya, mencukupkan dan sudah ya sudah dicukupkan. Ya, atau ini istilah kafah wa makfufah ini istilah. Au tapi bisa juga di uh, eh, kol ya lama itu adalah qalla fi'lun maudin Ya, la adalah fi'il madhi. Ma masdariyatun. Ya, kemudian ma di sini adalah ma masdariyah. Maka perhatikan di sini ada yang mengi'rabnya ma di situ adalah ma masdariyah. Kemudian wal masdarul munsabiku minha wa min silatiha fa'ilun. Dan masdar yang tersusun ya dari ma dan silah ma Ya, jadi yang ditakdirkan ya masdar muawwal, masdar yang diperkirakan dari ma dan silahnya itu kedudukannya sebagai fa'ilun. Ya, ini bentuk i'rab yang lain. Ai maksudnya qallastima'ul mar'ati. Ya, sangat sedikit bahwa wanita itu mau mendengarkan. Ya, nanti apa ada tambahan nasihat. Wahada ra'yun wajihun Ya, dan ini juga pendapat yang tepat, ya, yang sah saja, yang pas. Yusayirul qa'idatal ammata. Yang selaras dengan kaidah umum. Apa kaidah umumnya? Annal fi'la la buttalahu min fa'ilin. Bahwa yang namanya fi'il itu pasti memerlukan fa'il. Ya artinya kalau ma di sini kita i'rab sebagai ma masdariyah itu tetap ya, tetap fi'il qalla tadi itu tetap memerlukan fa'il. Fa'ilnya adalah masdar muawwal. Ya, ini salah satu cara untuk mengi'rab. Kita kembali ke atas. Nah, mengapa bahwa fa'il itu harus selalu ada dalam fi'il yang dimaksudkan isnad di situ li'annahu ruknun fil jumlati karena yang namanya fa'il itu merupakan rukun dalam jumlah rukun itu sesuatu yang harus ada kalau tidak ada ya dia tidak lagi disebut jumlah allati la tatimmu illa bimusnadin. Karena yang namanya jumlah itu tidak akan sempurna melainkan dengan musnad. Nah, apa musnad di sini? Wa huwal fi'lu. Ya, jadi yang namanya jumlah harus ada musnad. Musnadnya kalau di sini fi'il. Kemudian wa musnadin ilaihi dan juga jumlah tidak akan sempurna melainkan jika ada musnad ilaihi. Apa musnad ilaihi di sini? wa huwal fa'ilu, yaitu fa'il. Kemudian kita lanjutkan fa in fil kalami fala idmaro Kalau fa'il tersebut itu tampak jelas ya atau memang ada katanya secara zahirnya di dalam jumlah, maka tidak ada idmar. Ya tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Eh, ya ditutupi seperti dalam bentuk domir. Ya, tidak perlu ada domir di situ. Ya. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr ayat pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fathu." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka perhatikan di sini ada fi'il ja'a. Ya, kemudian apa fa'ilnya? Di situ adalah lafat nasru. Maka tidak perlu ada domir di situ. Ya, tidak perlu ada, karena e, fa'ilnya itu sudah tampak secara zahir, yaitu lafat nasru. Wa qawlihi ta'ala, dan juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Ya dan dirikanlah wahai kalian atau hendaklah kalian ya, dan dirikanlah oleh kalian salat. Ya maka di sini sudah jelas ya bahwa di situ ada wawu di situ. Nah, wawu di sini berarti dianggap sebagai domir yang tampak. Ya, domir yang tampak, yang menunjukkan antum. Ya, karena ini fiil amr. Maka di sini karena pada dua ayat ini itu eh, sudah ada fa'il yang jelas yaitu nasru dan wawu tadi, wawu jamaah tadi, maka tidak perlu ada domir mustatir. Nah, bagaimana kalau fa'ilnya tidak disebutkan? Wa illam yadhhar fahuwa dhamirun mustatirun raji'un ila madhkurin. Dan kalau tidak ada ya fa'il yang tampak secara zahir, maka fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir yang kembali kepada sesuatu atau suatu kata yang disebutkan. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yaqbidu wa yabsutu." Ya wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dan Allah yang ya, menyempitkan dan melapangkan. Maka perhatikan di sini ada fi'il yaqbidu dan juga yabsutu yabsutu ya uh, maka di sini kita lihat yaqbidu dan yabsutu itu tidak ada fa'il yang disebutkan di situ ya maka apa fa'ilnya adalah domir mustatir yang apa rojiun ila madhkurin yang kembalinya itu kepada sesuatu yang disebutkan dalam ayat ini yaitu apa laftul jalalah Allah yang ada di awal. Ya, jadi domir mustatir yang takdirnya huwa kembalinya kepada Laftul jalalah Allah. Kemudian beliau melanjutkan au ila ma yufhamu min siyaqil kalami. Ya, ini rojiun berarti ya. Jadi fahuwa dhamir mustatirun roji'un ila ma yufhamu min siyaqil kalami. Jadi kalau fa failnya tidak tampak, itu failnya itu adalah domir mustatir yang kembalinya kepada sesuatu yang dapat dipahami dari susunan kalamnya. Jadi dari konteksnya, dari susunan kalamnya itu dapat dipahami. Walaupun tidak disebutkan. Ya, walaupun tidak disebutkan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balaghatit taraqiya." Ya, idza balaghatit taraqiya. Ya, sekali-kali jangan ya apabila ya, nafas seseorang telah ya mencapai kerongkongan Gitu. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Kalla bimakna haqqan. Ya, kalla di sini bermakna ya sungguh. Au bimakna ala. Ya, atau maknanya tadi. Ya, yaitu sekali-kali jangan. Wattaroqi jam'u tarquwatun. Ya, dan taroqi itu adalah jamak bagi tarquwah. Ya, tarkuah itu adalah ya, tulang selangka ini yang di dekat leher. Ya, apa itu tarkuah? Wahiyal idhamul muktanifatu li thugrotin nahri. Ya, wahiyal idhamul muktanifatu li thugrotin nahri. Yaitu yang namanya tulang selangka itu adalah tulang-tulang yang mengelilingi ya, lubang leher ini. Ya, tulang selangka yang kita pahami di Eh, pelajaran biologi. Nah, itu adalah tulang yang mengelilingi lubang leher ini. Kita kembali ke atas. Okay. jadi maksud dari ayat ini apa? Iza balagotir ruhu. Kita lihat tidak ada fa'il yang disebut. Ya, tidak ada fa'il yang disebut. Langsung balagotir taraqiyah. Ya, berarti itu adalah maf'ul. Maka apa yang mencapai tulang ini itu adalah ar-ruhu. Ya, ar Dan lafat ruh ini itu tidak disebutkan. Ya, wa innama udmirat wa illam laha dhikrun. Nah, di sini itu dimutmarkan, ya, didatangkan dalam bentuk domir mustatir, sesuatu yang tidak disebutkan. Wa illam laha dhikrun, walaupun tidak disebutkan dalam ayat ini. Namun kenapa kita bisa tahu bahwa itu uh, domirnya kembali ke ruh, ya, domir uh, eh, hianya itu kembali kepada ruh, li'anna ya yadullu alaiha. Karena konteks ayat ini, itu membicarakan mengenai ruh tadi. Ya. Walaupun tidak disebutkan, selama dapat dipahami dari konteks, itu dapat menjadi sesuatu yang menjadi tujuan dari domir tersebut. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, fa'in zohar ila akhirihi. Ay, maksudnya, la budda lil fi'lil ladhi qusida bihil isnadu min fa'ilin ba'dahu bahwa yang namanya fi'il yang dimaksudkan untuk susunan isnad itu harus memiliki fa'il. Fa'in dhahara wa baraza fala idmara. Kalau lafadznya kalau fa'ilnya itu dhahir, ya suatu isim dhahir, wa baraza atau domir yang baris yang terlihat ya, fala idmara, maka tidak perlu ada domir mustatirnya. Ya, selama fa'ilnya itu isim dhohir, atau fa'ilnya itu berupa domir baris, tidak perlu ada itmar. Wa illa, tetapi jika tidak ada, ya tidak ada fa'il yang tampak, ai wa illa yadharu. Ya, maksudnya tidak tampak fa'ilnya. Fahuwa domirun mustatirun. Maka fa'ilnya adalah domir mustatir li'annal fi'la la yastaghni 'anil fa'ili. Karena yang namanya fi'il itu selalu memerlukan atau membutuhkan yang namanya fa'il. Kita lanjutkan. Ya, beliau mengatakan ar-rabi'u, yaitu hukum yang keempat itu adalah ifradu fi'lihi fi hali tathniyatihi au jam'ihi yaitu fiil itu datang dalam keadaan mufrad. Ya, walaupun pelakunya itu tasnia, pelakunya dua atau jamak, ya. Maka walaupun fa'ilnya atau pelakunya itu musanna atau jamak dua atau lebih dari dua, itu fiil datang dalam keadaan mufrad. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-227 dan bait ke-228. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan ridil fi'la idza ma usnida lithnaini aw jam'in kafazas syuhada. Dan kosongkanlah fi'il, ya maksudnya kosongkanlah fi'il dari tanda tathniyah atau tanda jamak jika itu disandarkan kepada fa'il yang pelakunya dua atau jamak. Contohnya apa? faza syuhada'u. Ya, para syuhada tersebut itu peruntung. Maka perhatikan asyuhada'u itu jamak. Tetapi fiilnya faza itu dalam datang dalam keadaan mufrad, tidak fazu seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu. Namun terkadang ada orang yang orang Arab yang mengatakan sa'ida dan sa'idu. Artinya apa? Ketika fa'ilnya muthanna itu fiilnya juga didatangkan dalam keadaan musanna juga. Ya, terkadang ada. Ya, sebagian orang Arab. Wasa'idu, ya, atau ketika pelakunya itu jamak, itu fiilnya juga datang dalam keadaan jamak juga. Ya, terkadang ada orang Arab yang demikian. Wal fi'lu lidzahiri ba'du musnadu. Padahal fiil tersebut itu disandarkan kepada isim zohir yang datang setelahnya. Artinya apa? E, setelah fiil sa'ida dan sa'idu tersebut, itu ada isim zohir ya. ya, kalau sa'ida, isim zohirnya mutanna Kemudian sa'idu, fa'il zohirnya jamak. Tapi tetap fiil didatangkan dalam bentuk mutanna atau jamak. Ya, terkadang ada yang seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan hadzal hukmu rabi'u min ahkamil fa'ili. Ini merupakan hukum yang keempat bagi hukum-hukum fa'il. Apa hukum yang keempat? Wa huwa anna fi'lahu yuwahhadu ma'a tathniyatihi wa jam'ihi. Bahwa fi'ilnya tersebut itu didatangkan dalam bentuk tunggal walaupun pelakunya itu musanna, ada dua, atau pelakunya jamak, lebih dari dua. Kama yuwahadu ma'a ifrodihi, ya, sebagaimana fiil tersebut datang dalam keadaan tunggal, ya, ketika pelakunya juga tunggal. Ya, ini biasanya kaidah yang kita pelajari ya, di awal ketika kita belajar jumlah fi'liyah. Ya, ini dijelaskan di sini. Wa makna tauhidihi dan makna dari bahwa e, fiil tersebut datang dalam keadaan tunggal yaitu tajriduhu min alamati tasniyati awil jam'i yaitu kosongnya fiil tersebut dari tanda tasniyah atau tanda jamak taqulu ya maka engkau mengatakan intasorol mujahidani ya dua mujahid tersebut itu menang. Maka perhatikan, fa'ilnya al-mujahidani itu muthanna, ya dua. Tetapi kita lihat fi'ilnya intasoro, datang dalam keadaan tunggal. Tidak ada alif ifnain di situ, tidak intasoro al-mujahidani, tidak seperti itu. Ya. kemudian Kemudian al mujahiduna. Ini para mujahid tersebut itu menang. Maka perhatikan pelakunya itu al-mujahiduna itu datang dalam keadaan jamak. Tetapi fiilnya intasoro tetap tunggal. Kemudian wafazatil mutahajibatu. Ya, wafazatil mutahajibatu. Dan orang-orang yang berhijab, wanita-wanita yang berhijab itu beruntung. Maka perhatikan di sini al-mutahajjibatu itu jamak. Ya, jamak. Tetapi fiilnya fazat ya, itu tetap dalam keadaan tunggal. Ya, tidak disebut fuzna. Ya, tetapi fazat, ya, tetapi ada tak di situ sebagai tanda taknis saja, tetapi tetap tunggal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-23 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rajulani. Yang berkata dua orang. Maka perhatikan fa'ilnya rajulani itu dua, yang musanna, tetapi fi'ilnya qala tetap tunggal. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-8. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala adh Ya waqala dzalimuna dan orang-orang yang zalim itu berkata. Adzalimuna itu jamak. Ya jamak. Tetapi kita lihat fiilnya qala tetap dalam bentuk tunggal. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa niswatun. Ya wa niswatun. Dan wanita-wanita berkata ya. Maka di sini perhatikan walaupun niswatun itu jamak, jamak bagi wanita, tetapi di sini kita lihat eh, bentuk fiilnya qala itu tetap dalam bentuk tunggal. Ya, tapi perhatikan tidak ada tak taknis di situ. Itu pembahasan lain mengenai tak taknis. Kemudian kita lanjutkan wa madhhabu ta'ifatin minal arabi ilhaqu alamati tasniyati wal jam'i wa ta'nifi bil fi'li. Ya. Nah, itu tadi yang kita bahas tadi, yang kita pelajari di awal kita mempelajari jumlah fi'liyah itu seperti itu. Fi'il selalu tunggal. Tetapi ada yang mazhab atau cara membaca bagi sekelompok orang Arab Nah, apa madhab mereka sekelompok orang Arab tersebut? Ilhaqu alamati tathniyati wal jam'i wa ta'nifi bil fi'li. Yaitu mengikutkan tanda tathniyah, tanda jama' dan tanda ta'nif ke dalam fi'il. Artinya kalau pelakunya musanna, fi'ilnya ikut musanna. Pelakunya jama' fi'ilnya ikut jama' dan seterusnya. Fatakulu, maka engkau mengatakan, intasoro al-mujahidani. Ya, dua mujahid tersebut menang. Maka mujahidani di sini itu musanna. Nah, fi'ilnya juga didatangkan dalam bentuk musanna. Kemudian wantasoru al-mujahiduna. Para mujahid tersebut menang. Maka perhatikan, al-mujahiduna itu jamak, fi'ilnya juga jamak wa fuznal mutahajjibatu. Ya, dan wanita-wanita yang berhijab tersebut beruntung. Ya, maka al-mutahajjibatu jamak bagi wanita. Nah, kemudian pada fiilnya didatangkan nun niswah di situ. Ya, ini madhab bagi sekelompok orang Arab. Wa qad jaa hadza fil Qur'ani. Tetapi sekelompok orang tersebut memiliki dasar karena sungguh datang cara membaca seperti ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa asarrun najwa alladhina hal hadha illa basharum mithlukum Dan orang-orang yang zalim tersebut itu ya, merahasiakan pembicaraan mereka. Ya, apa isinya? Apa pembicaraan tersebut? Orang ini tidak lain hanyalah manusia juga seperti kalian. Ya. Kita lihat bahwa ini memiliki catatan kaki. makna ayati, makna dari ayat ini, annal musyrikina ahfau munajatihim bainahum. Ya bahwa orang-orang musyrik itu menyembunyikan ya, pembicaraan di antara mereka. Wahia qauluhum, apa pembicaraan itu? Hal hadza illa basyarum mithlukum. Ya tidaklah ya manusia ini itu ada hanyalah manusia tidaklah orang ini itu hanyalah manusia sebagaimana kalian. Ai maksudnya fakai minu nabihi. Ya bagaimana mungkin engkau beriman pada orang ini? Jadi para orang-orang musyrik itu memberikan syubhat ya, dalam pikiran bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu manusia seperti kalian. Ya bagaimana mungkin kalian uh, beriman pada orang ini? Itu maksudnya. Wan najwa maf'ulun bihi dan lafat an-najwa itu maf'ul bihi alladzina zalamu fa'ilu asarru. Dan alladzina zalamu itu adalah fa'il bagi fi'il asarru. Wal wawu harfun li mujarrodil jam'i. Dan wawu yang ada di situ, itu adalah huruf. Ya, ini yang penting. Huruf ya semata-mata untuk menunjukkan uh, jamak. Waqila, tapi ada juga yang meng badalun minal wawi itu adalah badal untuk wawu. Ya, badal untuk wawu. Nah, kemudian Qila ada juga yang mengatakan mubtada'un muakhirun. Ada juga yang mengi'rabnya allazina zalamu itu adalah mubtada yang diakhirkan. Wa asarru khabarun muqaddamun dan asarru adalah khabar yang didahulukan. Nah, namun apa syahidnya di sini? Kita lihat asar ru ya asar ru itu adalah fiil yang ada wawunya di situ. Itu kan tanda jamak. Tapi apa fa'ilnya? Alladzina. Ya, alladzina. Alladzina itu juga jamak. Ya, itu adalah syahidnya bahwa al fa'ilnya jamak, fiilnya didatangkan dengan wawu yang jamak juga yaitu salah satu i'rabnya karena ada beberapa kemungkinan i'rab. Kita kembali ke atas, wa fis wa fis sunnati qauluhu ta'ala. Dan contoh eh, dialek ini ya cara membaca yang kalau fiilnya jamak, maaf kalau fa'ilnya jamak, fiilnya juga jamak, itu juga dalam ada dalam hadis. Ya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda yata'aqabuna nafikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari Ya di antara kalian itu ada para malaikat yang bergantian ya pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Al haditha. Ya, ini adalah hadis. Ya, maka perhatikan di sini yata'aqabuna. Ya, datang dalam bentuk jamak. Ya, datang dalam bentuk jamak. Kemudian fa'ilnya adalah malaikatun. Ya, malaikatun juga jamak. Maka di sini fa'ilnya jamak, uh, fi'ilnya juga jamak. Maka ada uh, penyebutan seperti ini. Kita lihat catatan kaki. Hadal hadithu muttafaqun alaihi. Hadis ini itu derajatnya mutafak alaihi. Yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari perawi yang sama. Walahu al faudun ukhra, tetapi hadis ini juga memiliki lafat-lafat yang lain. Wallafdul madhkuru il Bukhari fi kitabil mawaqiti. Dan lafat yang disebutkan ini adalah milik Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mawaqit, kitab yang menunjukkan waktu-waktu salat. Kemudian babi fadli salatil asri pada bab keutamaan salat asar. Unzur Fathul Bari dapat dilihat di Fathul Bari buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala Al-Mujallad pada jilid kedua Safhata thalathin wa thalathina, pada halaman 33. Kita kembali ke atas, wa min kalamil arobi dan juga itu cara membaca yang seperti itu, kalau fa'ilnya jamak, fi'ilnya jamak, itu juga ada pada ucapan orang Arab. Qawlu syairi, yaitu ucapan seorang penyair. Ya, apa yang disebutkan oleh penyair tersebut, Ya, penyair tersebut mengatakan Tawalla qitalal maraqina nafsihi wa qad aslamahu mub'adun wa hamimu. Ya, lal qitalal maraqina nafsihi wa qad aslamahu mub'adun wa hamimu. Dan dia, ya dia di sini yang disebut yang nanti ada di bawah itu Mus'ab bin Az-Zubair. Mus'ab bin Az-Zubair itu telah menguasai peperangan dari para ya pemberontak. Ya, dari peperangan para pemberontak. Dengan sendirinya. Ya ini ada dalam ya sejarah Islam. Ya bahwa Mus'ab bin Zubair pada saat itu eh, mengalahkan ya dalam peperangan tersebut orang-orang yang memberontak kepada khalifah. Khalifahnya adalah saudara beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Az-Zubair. Nah, beliau mengalahkan ya para pemberontak tersebut dengan sendirinya wa qad aslamahu mubaadun wa hamimu. Akan tetapi ya orang-orang yang jauh dan orang-orang yang dekat itu yang menyerahkan beliau kepada para musuh. Ya, kita lihat catatan kaki. Fa'ilu tawalla Mus'abu bin Az-Zubairi. Ya fa'ilu tawalla Mus'abu bin Az-Zubairi pelaku dari atau fa'il dari tawalla itu kembalinya ke Mus'ab bin Az-Zubair. Wal muradu bil maraqina ya dan dimaksud dengan al maraqin al kharijuna bil iraqi ala akhihi yaitu orang-orang yang memberontak ya memberontak uh, di Irak yang memberontak kepada saudara beliau yaitu Abdullah bin Zubairi radhiyallahu anhu. Itu memberontak kepada khalifah saat itu yaitu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian wa ma'na aslamahu mub'adun wa hamimu dan makna ya orang yang jauh dan orang dekat itu menyerahkan beliau kepada musuh ai khadhalahu wa aslamahu ila ad'aihi yaitu menelantarkan Mus'ab bin Az-Zubair, kemudian menyerahkannya kepada musuh-musuhnya. Apa itu muba'adun? Ay ajnabiyun ba'idus silati. Yaitu orang asing yang ya hubungannya itu jauh. Wa hamimun dan hamimun ay sadiqun au qaribun. Yaitu sahabat atau saudara. Ya. Nah, apa syahidnya? Wa fi hadzal baiti atasyairu bi alamati tasniyati. Dalam bait ini itu penyair itu mendatangkan dengan tanda tasniyah. Aslama ya ada alif itsnain di situ. Ma'al fi'li ya bersama fi'il. Ma'a annal fa'ila ismun zahirun padahal fa'ilnya itu adalah isim zahir. Yaitu apa? Muba'adun dan hamimun fa'ilnya isim zohir, tetapi fi'ilnya didatangkan dengan alif isnain. Wa fihi dalilun ala annal ma'tufa bil wawi kal Ini juga kaidah yang penting. Di sini itu ada dalil yang menunjukkan bahwa pengatofan dengan wawu itu seperti musanna. Di sini kan muba'adun wa hamimun. Ya, tunggal wawu tunggal. Nah, tunggal, wawu tunggal itu kedudukannya seperti musanna. Ammal atafu bi au fala. Kan tetapi kalau pengatofannya menggunakan au, maka tidak dihukumi seperti musanna. Nahwu contohnya, safaro kholidun au aliyun. Khalid atau Ali itu bersafar. Nah, di sini pengatofannya dengan au. Nah, ini kedudukannya tidak musanna fatamtani'ul alamatu maka tanda musanna tidak boleh di sini ya terlarang di sini mengapa li'annal fa'ila wahidun ghairu muayyanin karena pelakunya itu satu ya satu tetapi tidak tertentu karena yang bepergian bisa Khalid bisa Ali salah satunya saja tetapi tidak ditentukan dari yang mana ya kita lanjutkan wa qaulul dan juga ucapan penyair yang lain. Di mana penyair tersebut mengatakan nasaru ka qaumi bi binasrihim walawannahum khadaluka kunta dhalilan. Kaumku itu menolongmu, ya maka engkau menjadi mulia karena pertolongan mereka. Kalaulah kaumku tersebut itu menelantarkanmu, maka engkau sungguh berada dalam keadaan yang hina. Yang K, atau kita lihat catatan kaki. Faqada atasyairu biwawil jama'ati. Ya, dan penyair itu mendatangkan wawu jama'ah. nasoru ka qawmi. Ya, ka qawmi. Ada wawu jama'ah. Ma'al fi'li, ya bersama fi'il ma'a annal fa'ila ismun dhahirun padahal fa'ilnya itu adalah isim dhahir yaitu kaum, ya qaumi ya qaum itu jamak tetapi di sini fi'ilnya didatangkan dengan nasoruka bukan nasoroka ya isim dhahirnya wa huwa qaumi kita kembali ke atas wa qaulu syairi dan juga ucapan penyair yang lain penyair tersebut mengatakan Ra'ainal ghawani syaibala habi'aridi fa'a'radna anni bil khududin nawadiri. Ra'ainal ghawani syaiba la habi'aridi fa'a'radna anni bil khududin nawadiri. Para wanita yang cantik tersebut itu melihat ya uban yang ada di sekitar pipiku. Ya, mungkin rambut jambang ya atau jenggot melihat Uban. Maka mereka berpaling dariku ya dengan pipi-pipi yang indah. Ya, maka syahidnya itu adalah al-ghawani itu jamak. Ya, jamak bagi wanita. Tapi kita lihat di situ fiilnya ro'aina. Ya, didatangkan nun niswah. Ya, jamak juga. Kita lihat catatan kaki. Al-ghawani jam'u ghaniyatin. Al-ghawani itu adalah jamak bagi ghaniyatun. Wahiyahuna dan yang dimaksud dengan ghaniyatun di sini allati istagnat bijamaliha aniz zinati yaitu wanita <clears throat> ya allati istaghnat bijamaliha aniz zinati bahwa seorang wanita yang tidak memerlukan perhiasan supaya dia terlihat cantik. Artinya cantiknya alami, tidak perlu ada perhiasan, tidak perlu ada apa-apa, dia itu cantik. Itu yang dimaksud dengan ghaniyatun di sini. Wa qad atasyairu binunil inafi. Ya, dan sungguh penyair mendatangkan nun inaf tadi, yaitu ro'aina. Ma'a annal fa'ila ismun zahirun. Padahal fa'ilnya adalah isim zahir wa huwal ghawani, yaitu ghawani. Kita kembali ke atas. Wa alamatu wa hiyal alifu wal wawu wan nunu ahrufun. Maka tanda-tanda ini dalam contoh-contoh ini, yaitu alif tadi ada aslamahu, Kemudian wawu ada pada nasoruka. Kemudian nun ada pada ro'aina. Itu ahrufun. Semua itu huruf. Dallu biha ala tathniyati wal jam'i. Yang huruf-huruf tersebut itu menunjukkan kepada tathniyah dan jamak. Walismu dhahiru huwal fa'ilu. Tetapi fa'ilnya itu tetap isim dhahir yang datang setelahnya. Ya, berarti apa? Alif, wawu, dan nun tadi itu bukan fa'il. Tetapi itu hanya adalah tanda. Ya, huruf yang menjadi penunjuk saja. Tapi bisa juga autaku nul alifu wa ma ba'daha hiyal fa'ilu. Atau bisa juga alif, wawu, dan nun itu sebagai fa'il. Wa ma ba'daha hiyal eh, walismu Wa autakunul alif wa ma ba'daha hiyal fa'ilu. Bisa jadi di i'rab alif, wawu dan nun tadi itu fa'il. Wal ismu badalun minha. Ya. Dan uh, isim-isim zahir yang datang setelahnya seperti tadi uh, eh, muba'adun, kemudian qaumi dan al itu badal bagi huruf-huruf tadi. Ini salah satu bentuk i'rab wahada ajwadu mimma qablahu dan ini lebih baik ya pendapatnya daripada yang sebelumnya. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wajar ridil fi'la ila akhirih dan kosongkanlah fi'il dan seterusnya. Ai lidil fi'la alladhi usnida ila ismin zahirin Ya, kosongkanlah fiil yang disandarkan kepada isim zahir musannan au jam'in baik dalam bentuk musanna atau jamak min alamati tasniyati awil jam'i. Kosongkanlah dari tanda tasniyah atau jamak. Summa mathala biqaulihi fazas syuhada. Kemudian beliau memberikan contoh dengan ucapan beliau fazas syuhada. Wal aslu dan asal dari kata asyuhada itu adalah asyuhada'u. Ya, ada hamzah di akhir. Lakinnahu kusiro lil wazni. Tetapi didatangkan dalam bentuk maksur, hamzahnya dihapus karena adanya wazan syair. Yang menyesuaikan wazan syair. Thumma kola kemudian Ibnu Malik Ya, Ibnu Malik kemudian menyebutkan dalam bait berikutnya pada 228 ya. Innahu qad yasihhu fi ba'dil lughati ziyadatu alamati tathniyati awil jam'i. Ya, bahwa terkadang berlaku atau sah bagi sebagian dialek orang Arab itu adanya tambahan tanda tathniyah atau jamak yang kita bahas tadi. Ya, kalau fiilnya kalau fa'ilnya musanna, fiilnya juga musanna. Kalau fa'ilnya jamak, fiilnya juga jamak. Terkadang berlaku. Ala an yakunal fi'lu musnadan ila ismi dhahiri ba'dahu. Ya, padahal fiil tersebut disandarkan kepada isim dhahir yang datang setelahnya. Ya, ada fa'ilnya secara dhahirnya ai huwal fa'ilu yaitu fa'il ya isim tersebut adalah fa'il. Wa takunu hadhil alamatu ahrufan. Maka tanda-tanda tersebut itu jadi huruf. Ya, alif, wawu, kemudian nun itu huruf. laisat dhamiran fa'ilan. Itu bukanlah domir yang menjadi fa'il. Itu hanyalah huruf yang menjadi alamat saja, tanda saja. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.